Kemudian salam salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggal pesan-pesan bagi umatnya demi untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Para ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dalam uh, daurah ini adalah yaitu kitab yang kami kumpulkan dari ya hanya kami di sini mengumpulkan pendapat-pendapat syarah penjelasan dari para ulama kita yaitu tentang judulnya takwim mafahim khafi'ah indal indal wala wajufa fi difa' anil nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu memperbaiki pemahaman yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang yang gula ekstrim wal jufa atau orang yang melecehkan ya yang berlebih-lebihan atau yang melecehkan fid difa'ani Nabi sallallahu dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam namun gulu keluar dari batas yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pula orang yang memahami dia itu membela Nabi namun dia itu pada hakikatnya adalah jafa. Pada hakikatnya dia itu adalah menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi katanya dia itu adalah membe, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulisan ini adalah yaitu bahan yang kami ajukan ketika mengikuti muktamar internasional di Riyadh berapa yaitu tahun yang lalu ya e, di tahun 2010 kebetulan kami mendapat undangan dan menulis bahas ini. Kemudian ya Mungkin dalam bahasan-bahasan ini nanti akan kita coba koreksi-koreksi tulisan dan seterusnya. Insya Allah, jika Allah menghendaki kita akan usahakan mencetak atau menyebarkan dengan bentuk bahasa Indonesia insya Allah. Kemudian di sini kita mulai dari mukaddimah. Fa in inna difa'a nabi sallallahu alaihi wasallam juz'un min ma'na syahadatain. Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi muktamar ini diangkat adalah dalam rangka waktu itu untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau agamanya dihina dan dicaci oleh orang-orang yang yang anti terhadap Islam, ya dengan tuduhan-tuduhan yang negatif, ya maka oleh sebab itu di muktamar ini dibahas berbagai topik dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu. Kemudian membela Nabi SAW adalah bagian dari makna syahadatin, Karena ini mengakui Rasulullah adalah bagian kedua dari syahadat kita. Asyhadu la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar. Hakikat dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apa hakikatnya? Ya, konsekuensinya apa? Jadi membela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari hinaan, dari cacian dan seterusnya. Ya, oleh sebab itu latimu islamul mar'i illa bihi. Tidak akan sempurna keimanan seseorang kecuali dengan telah merealisasikan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita lihat nanti akan kita lihatkan sebagian dari cuplikan-cuplikan nanti bagaimana jika kita kenang bagaimana sahabat membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai dari ketika berhijrah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam perjalanan hijrah bagaimana dia membela Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mau masuk gua Thor, dia terlebih dahulu masuk ke dalam gua itu dan membersihkan tempat Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Ishaq, bahkan dia digigit oleh kejengking, dia menahan. Ketika itu Rasulullah SAW tertidur di atas uh, paha Abu Bakar dengan berlandaskan uh, eh, apa Pak Abu Bakar dan Rasulullah menyadarkan kepalanya dan dia digigit oleh jelincing. Dia menahan. Di sebagian riwayat yang mengatakan doaif ada tapi yang mana dia sebelum masuk gua itu telah telah menutup semua lubang-lubang yang kira-kira ada di sana ular atau jelincing dan seterusnya. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibela oleh Abu Bakar Siddiq Raja anhu. Sampai dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling banyak membela Rasulullah SAW maka Rasulullah sampai mengatakan mana fa'ani malu mana fa'ami mal Abu Bakar Siddiq radhiallahu Harta, tiada harta yang sangat bermanfaat bagi kata Rasulullah SAW bagaimana manfaatnya harta Abu Bakar Siddiq radhiallahu Maka kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan beliau dari Mak dari Makkah ke Madinah, Abu Bakar Siddiq kadang-kadang lari ke depan, kadang-kadang lari ke belakang, ya kadang ke samping, ke kiri dan ke kanan. Kenapa begitu? Ditanya oleh Rasulullah SAW. Kenapa engkau buat kenapa engkau bertindak seperti, uh, eh, seperti itu ya Abu Bakar Siddiq? Ketika Abu Bakar menjawab, Abu Bakar menjawab, ketika aku sanksi curiga akan ada musuh dari depan, maka saya lebih dahulu dari engkau ya Rasulullah. Ketika dia saya uh, sanksi akan ada musuh dari kiri, kemungkinan musuh akan datang di kiri, dia pergi ke kiri. Demikian. Jika kemungkinan musuh akan datang dari belakang, dia ada di belakang. Nah, demikian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu gambarannya. Demikian pula ketika kita lihat waktu perang Uhud, ya sahabat Tolha dan suruhnya Auna Anas bin Malik dan suruh para sahabat lain. Bagaimana mereka membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dengan dadanya di, dia tantang semua panah yang mau menangkap kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat perjuangan para sahabat dalam membela Rasulullah SAW itu dalam bentuk fisik ya, apalagi dalam bentuk uh, apa namanya membela seperti Said bin Sabit yang membela dengan syairnya dan seterusnya banyak. Jika kita kupas bagaimana pembelaan sahabat ada Rasulullah SAW dalam sepanjang dakwah Rasulullah SAW luar biasa. Tidak akan bisa kita bandingkan. Ya, demikian pula Ali Radul anhu bagaimana dia membela Rasulullah SAW dia mau tidur di tempat tidur Rasulullah SAW ketika malam hijrah itu. Ya, makanya para ulama menyebutkan ini adalah mengkabah dan syuja'ah keberanian Ali Radul anhu. Yang mana kalau seandainya orang Quraisy tanpa pikir langsung menggal kepala orang yang tidur itu Ali sudah siap, dia menerima. Karena orang Quraisy waktu itu mengepung rumah Rasulullah SAW dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Ali menempati tempat tidur Rasulullah SAW. Dan kalau kita kupas tidak sedikit bagaimana sejarahnya ini bahkan salah seorang sahabat pernah ditanya ya kalau nggak ada kebab atau lainnya ketika ditangkap oleh kaum musyrikin ditanya oleh orang kafir orang kafir Quraisy apakah engkau redha engkau aman bena ahlika di rumah engkau dan Muhammad uh, di tempat engkau sekarang, yaitu gantinya Muhammad yang disiksa. Apa jawabannya? Aku tidak akan reda. Aku tenang di keluargaku, lalu Rasulullah ditusuk oleh duri. Demikian para sahabat bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi membela Rasulullah SAW adalah bagian dari kesempurnaan syahadat kita. Wa syahadu anna Muhammadar Rasul Kama ada hujusun layat yatajazza min ruknil iman rabi. Demikian tadi kalau kita lihat membela Rasulullah bagian dari rukun Islam yang pertama. Ashadu an la ilaha ashadu anna Muhammadar. Kemudian dan juga merupakan membela Rasulullah adalah apa? Termasuk rukun iman yang keberapa nih? Iman kepada Rasul. Rukun iman yang ke keempat. Rukun iman yang keempat. Jadi makanya kalau kita lihat bagaimana para pengikut Rasul yang dulu Sampai rasul yang terakhir itu Nabi kita Muhammad SAW, bagi mereka mereka membela para ambiak mereka, para rasul yang diutus kepada mereka. Maka di antara kesempurnaan iman kita kepada rukun iman yang empat ini adalah membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari tuduhan-tuduhan menghina, mencaci maki sunnah, baik apakah itu pribadi beliau atau ajaran yang beliau bawa, ya. Maka bagian dari sebuah perjuangan dan keimanan itu beriman dengan Rasul. Dan apalagi wala siyama fi hadhil hukbatil zamaniyah allati ta'arrada fiha Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnatuhu ya ila hajamatin syarisa minal kafar wal mulhidin min janibin. Apalagi di masa zaman yang sangat apa namanya? ya yang sudah maju informasi ini ya di zaman yang sangat edan atau apa sekarang ini betapa Rasulullah SAW dan sunnahnya yaitu diserang bertubi-tubi oleh musuh-musuh Islam. Orang-orang ateis, orang-orang lainnya. Ya, dari orang-orang bertubi-tubi serangan kepada Islam dengan tuduhan yang bermacam macam. Nah, maka di sini kita menyingsingkan lengan kita untuk membela Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam serta ajaran yang beliau bawa. Sebagaimana para sahabat salafus soleh mengorbankan apa yang mereka miliki. Ya, bahkan di perang Uhud itu ya ada perempuan suaminya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, bapaknya meninggal dalam perang. Lalu setelah dia mendapat kabar ditanya, "Wa kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Tolong perlihatkan kepada saya mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita kehilangan suami, saudara laki-laki dan ayah kandungnya. Setelah dia melihat Rasulullah SAW, hanat kullal musibah ya Rasulullah badat. Kata perempuan ini, tidak ada arti musibah yang lain bagiku ya Rasulullah, yang penting engkau itu selamat. Setelah dia melihat Rasulullah SAW. Jadi wanita tadi ringan baginya. Yang penting Rasulullah SAW selamat. Padahal yang terbunuh saat itu suaminya, kakak laki-lakinya, saudara laki-lakinya dan laki-laki. Tapi dia musibah itu ringan baginya ketika dia telah melihat Rasulullah SAW selamat dari pembunuhan. Demikian mereka mengkorbankan jiwa dan harta mereka, jiwa raga mereka demi untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari orang-orang kafir dari satu segi dan juga orang-orang sindik dan muktadiin, orang-orang al bid'ah dari segi yang lain. Orang-orang sindik ya, Wa waqafal muslimuna maka oleh sebab itulah orang muslimin kaum muslimin waqafal muslimuna bi radil wa inkar tijahadil udwal al mukhalif li ta'lib dinihim as-samha. Maka oleh sebab itulah kaum muslimin ya mempersatukan barisan mereka untuk menentang dan mengingkari permusuhan seperti ini yang sedikit pun tidak sesuai dengan ajaran agama mereka yang mulia. Wastahadu fi bayan zaifihi wa dalalihi bi syatal wasail. Maka itulah kaum muslimin berusaha menjelaskan, membongkar kebusukan dan kesesatan dengan berbagai cara. Dengan menulis ceramah, ya, seminar, pidato, konferensi, muktamar, dan dan berbagai cara. Dengan membela Rasulullah Dengan pena, menulis di koran-koran, dengan harta, menginfakkan, membeli buku, dan menghadiahkan dan seterusnya dengan segala upaya dan daya yang dia miliki, dia membela Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Illa anna al-muttali ala dhalika tajid kathira min hadhil baramid wa nasyatat laysat muassalatan ta'silan ilmian. Tapi ada satu masalah. Ketika pembelaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berdasar kepada landasan yang kokoh, yaitu ilmu dan sunnah, sehingga overdosis. Ima ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Nah ini yang kita maksud. Ketika Rasulullah SAW sedang diserang. Tentu orang muslimin tentu pasti akan membela. Namun dalam pembelaan mereka kadang-kadang hilang kontrol. Tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Nanti akan kita sebutkan bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan dalam membela Rasulullah SAW. Di sini yang kita ingkari bukan membelanya, tapi yang kita ingkari adalah cara yang tidak syar'i. Ya, jangan pula orang salah dengar nanti. Kita tadi sudah katakan membela Rasulullah SAW adalah bagian dari keimanan. Bagian dari rukun Islam pertama ada rukun Islam, eh, rukun Islam yang pertama ada rukun iman yang ke Tetapi yang kita perbaiki di sini adalah cara pembelaan ini tidak dengan ilmiah dan tidak sunnah. Menyimpang dari petunjuk Rasulullah ini pun tidak benar. Seperti sebagian orang dengan meneror, dengan membom dan seterusnya. Di luar tidak mengikuti tuntunan agama. Ini juga tidak dibenarkan oleh agama kita. Walaupun maksudnya membela atau dengan membuat hadis-hadis palsu dan yang lain supaya orang mau mengamalkan Islam dan seterusnya. Ini pun tidak ber maka oleh sebab itu membela ajaran Rasulullah itu adalah suatu hal yang tidak dipungkiri oleh setiap muslim. Namun yang perlu dipertanyakan cara yang digunakan. Sudahkah tepat atau belum? Kenapa? Karena kalau cara yang salah malah bukan membela, justru akhirnya kita malah menambah menghina atau semakin memotivasi orang lain untuk menghina. Maka oleh itu perlu diperbaiki tata cara kita dalam membela Rasulullah SAW ini sesuai dengan tuntunan agama kita. Bukan hanya karena semangat saja tanpa berdasarkan ilmu dan sun, Nah, oleh sebab itu ketika kita melihat kebanyakan dari cara-cara kegiatan-kegiatan membela itu tidak berdasarkan kepada ilmu dan sunnah itu. Tidak berdasarkan pada landasan yang pokok, Ya. Tu'alju muskilah min asliha. Sehingga mampu menyelesaikan, menyelesaikan permasalahan dari akarnya. Yaitu memberikan memberikan permasalahan kepada sumbernya. Menyelesaikan permasalahan sampai ke akar-akarnya atau ke sumbernya. Kalau tidak, akhirnya kita hanyalah membersihkan rumput di ujung-ujungnya saja. Dan ini tidak akan berhasil. Seharusnya yang harus kita lakukan adalah menupas ke akar-akarnya, ya, ke hulu dan dibersihkan air itu dari hulu. Ya, kalau hulunya tidak bersih, tentu dia kehilirnya juga tidak ber. Maka oleh sebab itu perlu kita mengkaji kembali cara-cara pembelaan kita kepada Rasulullah SAW sudah tepat atau belum sesuai dengan ilmu dan sunnah. Bal wajah wujidah fi ba'dihha katsir min al-akhta' wa tajawuzat syariah. Bahkan di dalam cara-cara sistem yang digunakan dalam membela Rasulullah SAW terdapat kesalahan-kesalahan, kadang-kadang kesalahan akadiyah. Seperti umpamanya, ya kita lihat kalau antum yang membaca-baca banyaklah tulisan-tulisan di internet macam-macam, ketika mereka mendapati Rasul mereka dihina, mereka justru menghina kembali Isa alaihissalam. Dikatakan Isa atau gini, ini, ini, dijelek-jelekan. Ini tidak boleh. Isa adalah Rasulullah. Tidak boleh kita hina. Jadi ini bentuk. Dia membela. Maksudnya membela Rasulullah. Tapi menghina Nabi yang lain. Ini tidak boleh. Dalam agama kita. Semua Nabi itu wajib dimuliakan. karena nah ini ketika pembelaan tidak berdasarkan ilmu. Akidah yang benar. Dia jatuh kepada kesalahan yang fatal. Ya, pada kesalahan yang fatal. Walaupun maksudnya membela Rasulullah, tapi dia tidak mengakidah yang benar, akhirnya dia menghina para ambiya yang lain. Nah, ini kufur ini, bahaya. Bahaya itu. Karena kita wajib beriman kepada seluruh nabi. Tidak membeda-bedakan keimanan kita, para nabi. La nufarriku baina hadim minhum. Boleh kita beda-bedakan. Semua itu adalah Rasul Allah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita contoh umpamanya barat terdapat kadang-kadang kesalahan dalam pembelaan itu. Watajawuzat syariah melampaui aturan-aturan agama. Ya kan? Nah, watanakubat kadang-kadang malah saling bertentangan. Nanti akan kita sebutkan contoh-contoh ini. Katanya dia membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia mengkafirkan istri Rasulullah SAW, menghina istri Rasulullah SAW, menghina para sahabat Rasulullah SAW. Ini orang membela Rasulullah atau menghina Rasulullah? Ya kan? Katanya dia membela Rasulullah SAW, tapi dia nggak sholat. Hah? Nah ini akan kita sebutkan nanti di tanah Kudus. saling berten. Katanya dia mati-matian membela Rasulullah, dia ikut demonstrasi dan Tapi dia demonstrasi sampai sholat zuhur, sampai sholat asar nggak sholat. Loh, kamu pada hakikatnya telah menghina Rasul. Ya kan? Nah ini contoh, ini bentuk-bentuk apa? pemahaman yang keliru dalam membela Rasulullah. Ini yang ingin kita bicarakan insya Allah dalam pembahasan kita ini. Wa in qasdu ahliha hasanat sekalipun maksud dari orang yang melakukannya itu bah, baik. Tujuannya baik ini membela, tapi caranya tidak baik. Nah, oleh sebab itu al-ghaya la tubarru wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Yang penting saya bisa bantu anak yatim. Apakah itu uang judi, apakah itu uang rampok, uang korupsi, nggak masalah. Yang penting saya bisa bangun masjid, pokoknya bantu anak orang fakir miskin. Tujuannya apa? Bantu orang fakir miskin, tapi ya caranya tidak sahih, tidak benar juga. Jadi, goya la tubawir wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik, cara pun yang baik yang disahkan oleh agama. Jadi kita contohkan orang bertujuan ingin membantu anak yatim, ingin membangun, membangun uh, masjid, ya, ingin membela Islam di hadapan musuh-musuh, tapi dengan cara-cara yang tidak syar'i, dengan merampok, dengan mencuri, dengan uang korupsi dan seterusnya, atau dengan alasan membela Islam tapi lalu menebarkan teror di mana-mana, ini pun tidak benar. Nah, baik. Wa min huna la budda min wujudil juhud allati takshifu anil manhaj sahih fi ta'amul ma hadzal wad' ar-rahin. Karena itulah di sini mesti ada suatu usaha yang membongkar, yang menjelaskan tentang manhaj yang benar dalam menghadapi ya, dalam menghadapi permasalahan yang sedang kritis ini. Wa khasatal muta'allimi min abna hadzal ummah, khususnya orang-orang terpelajar, dai, para putoba, para azatis, ya, ustaz-ustaz madrasah, ya, para dai dan seterusnya hendaknya mengerti supaya dia menjelaskan kepada umat khusus karena mereka ini khususnya adalah para orang-orang yang terpelajar di kalangan umat ini. Itakwim fahim khati' fi diba'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki pemahaman-pemahaman yang keliru dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membela risalahnya bihaqaik ilmiah dengan pembuktian-pembuktian keilmiahan yang benar wal asalib sahiha dengan cara-cara yang sahih yang benar juga ya wal wasair rajiha dan juga ini tadi retorika maksudnya asalib tadi yang benar dan juga jalan yang ditempuh rajiha najiha rajiha maksudnya apa kedua jalan ini benar tapi mana yang lebih dekat mana yang lebih cepat, mana yang lebih selamat, rojiha, najiha, yang lebih berhasil. Karena cara itu banyak, tapi kita pilih cara yang lebih singkat, selamat, dan berhasil. Nah ini perlu kita pahami. Fahada bahtun mutawadi'un tuh li syarat fi dalam mu'tamar ini waktu sana waktu pembahasan muktamar ini adalah bahas yang sederhana saja itu kita tulis dalam ikut ya berpartisipasi dalam membela Rasulullah SAW dan memperbaiki pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam membela Rasulullah SAW Tujuan di antara sebab yang motivasi ditulisnya tulisan ini pertama adalah ada ujub bin nasihalil ummah, yaitu sebagai kewajiban menyampaikan nasihat kepada um, umat. Terlebih khusus para uh, inteleknya ya umat ini mengerti tentang bagaimana cara-cara yang syar'i dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis kami dari yang mereka lima Muslim, adinun nasiha, adinun nasiha, adinun nasiha. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Ila liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li ammatil muslim wa lillahi wa li kitab wa li rasulihi wa li ammatil muslim wa ammatihim. Itu nasihat bagi Allah dan kitabnya dan rasulnya dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan orang kaum muslimin secara umum. Ini bagian nasihat, ya, baik dari kalangan para dai, ustadz semuanya atau para uh, muslimin secara umum. Yang kedua adalah untuk ikut secara langsung terlibat dalam membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikut terlibat secara langsung membela Rasulullah Yang ketiga adalah memperbaiki pemahaman-pemahaman yang keliru ya yang disangkutkan atau yang dicampur adukan yang dianggap sebagai membela Rasulullah SAW. Pemahaman-pemahaman salah, osikot, ya, yang di apa namanya gantungkan ya, dengan alasan dia melakukan itu adalah untuk membela Rasulullah SAW. Padahal itu adalah tindakan-tindakan yang salah menurut agama. Tadi sudah kita contohkan seperti umpamanya ketika orang-orang non-muslim, apakah orang Nasrani menghina Rasulullah SAW, dia balik menghina Nabi Isa. Atau orang Yahudi menghina Rasulullah SAW, dia balik menghina Nabi Musa. Ini tidak ber هذا وأسأل الله الإعانة والتيسير في هذا وفي جميع الأمور فإنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير نعم المولى نعم النصير Inilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan kemudahan dalam segala umur, dalam segala usaha kita, ya, sungguhnya dialah yang mampu melakukan hal segala itu dan dia mampu atas segala sesuatu, maha berkuasa atas segala sesuatu, dialah adalah penolong yang sebaik-baiknya dan pembantu yang paling baik. Allah yang maha baik dalam membantu dan memberikan pertolongan. Baik. Berikutnya adalah pembahasan ini disebut khututul bahas itu kalimat iftihiyah, kemudian sebelumnya ditamhid. Pendahuluan itu kita bicara tentang wajibnya memuliakan Nabi saw Wajibnya menghormati dan memuliakan Rasulullah SAW itu terbagi kepada tiga pembahasan. Pertama dalil-dalil dari Al-Quran, kedua dalil-dalil dari Sunnah, ketiga bagaimana suarun min hayati sahabat fi Nabi SAW. Cuplikan dari kehidupan sahabat dalam memuliakan Rasulullah SAW, dalam menghormati Rasulullah SAW. Kemudian pasal kedua, eh, pasal yang pertama adalah memperoleh pemahaman yang keliru dalam pandangan orang-orang yang ekstrim, yang gula. Nah, di sini ada lima mabhat. Pertama larangan gulu terhadap Nabi SAW. Kemudian di antara bentuk gulu adalah membela Nabi SAW bahwa dia itu diciptakan dari nur. Ada orang yang dia kata-kata mati-mati membela Rasulullah diciptakan dari nur. Nah, dan atau dia kembali ke dunia menghadiri majlis-majlis maulid. Hah? Yang kedua, yang ketiga adalah membela bahwa Nabi SAW mengetahui hal yang gaib. Yang keempat adalah membela bolehnya bertawasul dengan zat dan kedudukan Nabi SAW. Yang kelima adalah Membela bolehnya meminta kepada Nabi Sallam dan istighosa dengannya. Bukan banyak orang ya. Dia menuduh. Kalau kamu melarang orang tawasul, berarti dia tidak menghormati Rasul. Kalau kamu melarang orang istighosa, ya, berarti kamu tidak menghormati Rasul. Kan gitu dia. Maka dia membela. Dalam rangka membela Rasulullah SAW. Anggapan dia. Nah ini adalah suatu kita katakan di pemahaman-pemahaman yang keliru. Ya. Kemudian. Pasal yang kedua adalah bicara tentang orang-orang yang jubah, orang-orang yang yaitu yang melecehkan. Ya, Rasulullah SAW ya seperti yang pertama ada pertama tamhid adalah larangan melecehkan Rasulullah SAW atau menghina Rasulullah SAW. Kemudian ada di situ ada lima pembahasan. Pertama, membela ma'atar kitaatihi dia membela Rasulullah SAW tapi tidak menjalankan ketaatan kepada Rasulullah. Hanya membela secara lisan. Tapi tidak tanduknya pun tidak menunjukkan bahwa dia itu membela Rasulullah SAW. Yang kedua adalah membela Rasulullah SAW dengan meletakkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu. Membela Rasulullah SAW bersama dengan itu dia membenci keluarga Rasulullah SAW. Atau dia membela Rasulullah SAW tapi dengan mencaci maki para sahabatnya. Terakhir adalah membela tetapi dia me, di satu segi lain dia menghina Rasulullah SAW atau melebihkan ya selain Rasulullah SAW di atas Rasulullah SAW ya mengatakan imam mereka lebih abdol dari para para dan seterusnya nanti akan kita sebutkan contoh-contoh dari bahasan-bahasan kita ini kita masuk dari tamhid atau pendahuluan di sini yang pertama adalah Wajibnya menghormati, memuliakan Rasulullah SAW. Dari dalil Al-Quran tentang wajibnya menghormati muliakan Rasulullah SAW disebutkan oleh para ulama. Sesungguhnya menghormati Nabi SAW, ya, mengagungkannya adalah bagian terbesar dari bagian keimanan. Mana nanti akan diungkapkan oleh Imam Bayhaki Jadi taukir Wa itu bukanlah sekedar arti mencintai Rasulullah SAW. Berbeda dalam artian antara mencintai dengan arti apa? Menghormati dan mengagungi, mengagungkan dan memuliakan. Berbeda itu. Antara cinta. Saya cinta, ya, nanti akan ditunjukkan perbedaannya. Jadi, wahai syu'batu gaira syu'batil mahabbah. cabang dalam menghormati, memuliakan Rasulullah SAW berbeda dalam cabang keimanannya lain itu mencintai Rasulullah SAW. Karena dalam hadis bukan la yu'minu ahadukum hatta aku habba ilaihi min walidi waladi wan nas ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang kalian sampai aku lebih dicintainya dari anaknya, dari orang tuanya dan manusia seluruhnya. Nah, apakah taukir pengagungan sama dengan mahabbah? Ya, yang cintaan. Nah, di sini akan ditunjukkan perbedaan di sini, di sini nanti yaitu karena bal inna manzilataha wa rutbataha fawqa manzilati rutbat wa rutbatil mahabbah. Menghormati, menghargai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi daripada tingkatan sekedar mencin, mencintai. Di syu'batul imannya lebih tinggi daripada syu'batul mahabbah. Kenapa tidak? Karena tidak setiap orang yang engkau cintai adalah engkau agungkan. Benar nggak? Contohnya bagaimana? Sewana engkau lihat seseorang orang tua mencintai anaknya, tapi kecintaan terhadap anaknya tidak membuatnya ya untuk apa? Menghormati, mengagungkan, mengagungkannya kan enggak? Hanya sekedar cinta, tapi tidak mengagungkan dan memuliakan sampai pada tingkat memuliakan, Maka hal itu tidak membuatnya untuk ta'zimihi ya. Beda dengan anak yang mencintai orang tua. Di samping dia mencintai ada lagi sisi lain yaitu menghormati dan mengagungkan orang tuanya. Jadi di sini dicontohkan beda antara makna mahabbah dengan tauqir wa ta'zim adalah beda antara cinta bagaimana orang tua dan anaknya. Jadi tidak setiap orang mencintai dia eh, apa namanya telah mentakwim, telah membesarkan, mengagungkan atau memu. Maka dicontohkan di sini seorang orang tua mencintai anaknya, iya. Tapi dia tidak mesti dengan dalam cinta itu harus mengagung, mengagungkan anaknya. Tetapi seorang anak yang mencintai orang tuanya ada nilai lain. Di samping dia mencintai orang tuanya, ada sifat pengagungan kepada orang tua menghormati dan seterusnya. Jadi jelas beda antara apa? Tauqir atau ta'zim atau ihtiram beda dengan mahab mahabbah. Artinya begini, setiap orang yang mentokir mesti dia memiliki sifat mahab. Tapi belum tentu seorang memiliki sifat mahabbah dia itu tahu tokir. Imam Bihaki menjelaskan hal ini dalam kitab al Syu'abil Iman, ya. Pengagungan terhadap Nabi saw, alaihi wa ijlalihi memuliakannya wa tokirihi itu hampir sama arti dalam bahasa Indonesia ya, sinonim semua, tapi dalam bahasa Arab itu memiliki arti yang berbeda antara ta'zim ijlal. Walaupun ada tawafuk, ada kemiripan nanti maknanya, tapi tidak diartikan itu sinonim secara mutlak tidak. Ya. Nah, kemudian wa wahadi manzil hadi kau fawqa manzilatil mahabbah kata Imam Bahaki penghormatan dan pemuliaan terhadap Nabi SAW itu di atas mencintai nilai mencintainya karena tidak setiap orang yang mencintai laisa kullu muhibbin mu'azziman tidak setiap orang mencintai dia itu adalah orang yang juga mengagumkan illa anal walid ya contohnya seorang orang tua yajibu ala ya yuhibbu waladu. Ini situ wajibu yajibu perbaiki. Anal walid yuhibbu waladahu, seorang orang tua mencintai anaknya kata Imam Baihaqi. Lakin hubbuhu oh, walakinna hubbahu atau walakin hubbuhu. Jadi kalau walakinna masuk setelah itu. Hubbahu. Walakin harus mar marfu. Apa bedanya? Lakinna akhwatu inna. Lakin harus aktif. Ya. Nah, boleh kedua dibaca walakin hubba walakin hubbahu au walakin hubbuhu akan tetapi rasa cintanya kepada anaknya tidaklah mewajibkan seorang tua tidak harus mengagungkan anaknya. Ya. Tidak mesti dia itu mengagungkan ah, anaknya. Tetapi wal waladu muhibbu walidihi tapi seorang anak mencintai orang tuanya, alahu baina takrim wa ta'lim. Ini bergabung di dalam jiwanya itu di antara sifat memuliakan, mengagukan dan sifat mencin, mencintai. Itu dari anak kepada orang tua. Adapun dari orang tua kepada anak hanyalah memiliki sifat mahab, Demikian pula kata Imam Bihaki, wasaidu qad yuhibbu mamalikihi. Seorang apa namanya? majikan boleh saja dia mencintai budaknya. Ya, mencintai bu. Walakin la yu'azimuhum, tapi bukan berarti dia itu mengagungkan mereka. Wal mamalik yuhibbuna sadatihim, tetapi para-para pembantu atau para-para budak itu mencintai majikan-majikan mereka wa yu'adhimunahum. Mereka juga dan mereka pun sampai mencintai juga menghormati dan memu memuliakan dan menga mengagungkan. Fa'alim Nabi dzalika anna ta'zima rutbatun fawqal mahabbati. Kata Imam Bahaki, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa tingkatan pengagungan lebih tinggi daripada tingkat mencintai. Wadaiil al mahabbati ma yafidum anil mahabbi. Alal muhibbi al khairat. Yang memotivasi untuk mencintai adalah yaitu ketika orang yang ya yang mencintai tadi memperoleh kebaikan dari orang yang dicintai. Ya kan? Dari orang yang di ya itu ayat yang didapati dari orang yang dicintai itu dari kebaikan-kebaikan yang diperoleh orang-orang yang mencintai dari orang-orang yang dicintainya. Adapun yang memotivasi orang untuk pengagungan, jadi kalau apa eh, bedanya dari karu tadi kan dari segi apa maknanya? Sekarang dari segi motivasinya beda antara pengagungan dengan perasaan cinta. Bagaimana? Kalau cinta, kenapa seorang lain cinta? Yaitu karena orang yang mencintai tadi mendapat kebaikan-kebaikan dari orang yang ia cinta Adapun yang membuat motivasi orang untuk mengagungkan yaitu mayuhabbul mu'azzam fi nafsi min sifat al-aliyah wa yata'allaq bihi min hajatil mu'azzam eh, bi hajatil mu'azzim hajatil mu'azzim tetapi motivasi untuk pengagungan adalah yaitu diagungkannya orang tersebut karena terdapat dalam dirinya itu sifat-sifat yang terpuji Sifat-sifat yang bernilai ting, ting, tinggi. Seperti orang anak kepada orang tua karena dia yang melahirkan, ya kan? Dia mantu dan seterusnya. Beda dengan cinta orang tua kepada A. Ah, apalah yang diharapkan oleh seorang orang tua dari ah, A? nah, oleh sebab itu di sini apa yang motivasi beda dari motivasi antara cinta dan pengagungan? adalah karena ketika cinta dimotivasi dominan dimotivasi oleh apa? Karena orang yang mencintai mendapat hal-hal yang baik dari orang yang dicin. Adapun ta'zim pengagungan kemuliaan eh, memuliakan menghormati kenapa dia dihormati yaitu bergabung dengan sifat yang terdapat pada diri orang yang diagungkan itu sendiri dari sifat-sifat yang mulia. Dari sifat-sifat yang atau orang yang mengagungkan tadi bergantung hajatnya kepada orang yang diagungkan. Allati la illa indahu, yang tidak mungkin dia dapat keperluannya itu kecuali di sisi orang yang diagungkannya. Wa yalzimuhu min sunnatihi allati la qawamalu bi wa in jaddada wajtahada. Sehingga mewajibkan secara otomatis ini bahwa dia itu tidak memiliki lagi pilihan yang lain. Ya, maka dia tidak memiliki mungkin untuk lari atau mencoba-coba untuk menghindar ya, dari rasa mengagungkan. Jadi ada dua sisi yang membuat orang tadi diagungkan karena sifat mulia yang terdapat pada diri orang yang diagungkan atau karena begitu tergantungnya orang yang mengagung nasib orang yang mengagungkan ini kepada orang yang dia diagungkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wajibnya kita memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW dalam firman-Nya, "Itu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu." Di mana dalam Al-Fatah ayat 9, agar kalian beriman dengan Allah dan Rasulnya dan kalian menolongnya dan mengagungkannya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Artinya kata Ibnu Katsir di sini, Ya, artinya kata Imam Baki bukan mengkafir. Imam Baki menyebutkan dalil tentang wajibnya mengagungkan Rasulullah SAW. Aitu azimuhu wa tufahimuhu. Bahwa kalian mengagungkannya dan membesarkannya. Wa qala ada, adapun ada mengatakan maksud dari azirhu wa tuakiruhu. tansuruhu wa tamna'u Artinya adalah kalian membelanya dan menghalangi orang yang hendak menyakitinya. Inilah makna apa? atau Tuwakiruhu aziruhu atau wakiruhu. Jadi tu'azir apa maksudnya? Tu'aziruhu kalian menolongnya. Tuwakiruhu artinya kalian membelanya. Ya. Di sini disebutkan ini Maksudnya tansuruhu wa tamna'u minhu. Artinya kalian menolongnya dan menghalang hal-hal yang akan menyakitinya. Fa'aujaba subhanahu wa ta'ala ta'zirahu wa tawqirahu wa ilzam ikramihi wa ta'zimi. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Imam Bihaki ya tanau minhu di sini Imam Bihaki menyebutkan ayat ini adalah bahwa fa'aujaba kata qatada tunasiru wa tamna'u minhu bahwa kalian nya dan mencegah hal-hal yang akan mengganggunya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita agar kita menolongnya dan memuliakannya. Wa ilzam ikrami wa ta'zimi dan wajibnya kita memuliakannya dan mengagungkannya. Itu maksudnya dengan siapa tadi? Itu dengan terhadap Rasulullah sallallahu di makalah semata SWT wajibkan kita untuk membelanya. Eh? yang uh, wa tuqiru wa ilzam ikramihi dan juga membelanya wajibnya membelanya memuliakannya wa ta'zimihi dan mengagungkannya Qala Ibn Jarir di tafsir hadil ayat Ibnu Jarir mengomentari tentang mana ayat ini apa makna dari ta'zir ta'zir di hadal maudhi' makna dari ta'zir di hadal maudhi' adalah at-taqwiya wa nusra wal ma'una jadi maksudnya takzir di sini waktu waktu azziruhu artinya kalian memenuh, menolongnya, yaitu memberikan kekuatan dan wanusra pembelaan, wal mauna pertolongan. Wala yakunu dzalika illa bitta'a wa ta'lim wal ijlal. Kata Imam Baca hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan ketaatan dan pengagungan dan pemuliaan. Kata Imam Ibnu Jarir radhiyallahu anhu. Jadi kalau ingin menghormati dan memuliakan isi isi Rasulullah SAW, maka dia menyebut wala yakunu dzalika illa bitta'ah. Itu tidak mungkin terbukti terjadi kecuali atas perintah atau ketaatan kepada terhadap perintah dan penghormatan serta kemulia, memuliakannya. Syekh Samdamia menjelaskan tentang makna takzir ismun jami' linusrihi wa ta'yidi adalah segala hal yang menunjukkan pembela, penolongan kepada Rasulullah dan dan membelanya. Itu semuanya maksudnya adalah wa tu'azziruhu dan membelanya dari segala hal yang akan menyakitinya. Dimaksud di sini uh, eh, takzir di sini adalah bermakna pembelaan. Adapun taukir artinya apa? Apa tadi taukir? Hah? Pemuli, pemuliaan. Satu menolong, satu lagi adalah memu. Ya. Jadi bentuk dari menolong tadi adalah menolongnya dan menghambat musuh untuk menyakitinya. Watokir ismun jami, yaitu segala nama untuk segala hal yang di dalam terdapatnya sakinah atau maknina, rasa ketenangan dan ketenteraman. Min ijlal dari rasa kemuliaan. Wa ikram, rasa kemuliaan juga dalam bahasa kitanya, penghormatan. Wa yu'amala min tashrif wa takrim wa ta'lim bima yasunuhu. Bahwa bermuamalah memberikan ya apa namanya sikap dari kemuliaan itu ya dan penghormatan yang dapat menjaganya dari segala hal yang keluar dari batasan hadil wakar atau itu batasan untuk memuliakannya. Pokoknya di sini disebutkan oleh definisi apa yang disebut takzir di sini dalam ayat ini waktu azziruhu kata ismun jami segala bentuk hal apakah itu berupa tulisan perkataan ya kan tindak tanduk akhlak kita yang dapat membela Rasulullah SAW itu bermakna masuk ke dalam kata-kata yang maka disebut ismun jami' Jadi nama yang menyimpulkan segala hal yang menunjukkan tentang pembelaan kepada Rasulullah SAW. Khutbah dia, belajar ilmu, salah satu bentuk pembe, ya, membantah buku-buku aliran sesat dan seterusnya. Ini adalah termasuk yang disebut dengan takzir, menolong Rasulullah SAW, menolong agama ini, ya. Ada pun taukir, apa yang dimaksud taukir tadi adalah pengah, pengagungan. Segala bentuk sikap, sifat, perkataan ismun jami juga kata sunnah semuanya. Itu segala hal ya yang terdapat dalamnya. Ketenangan, ketenteraman dari bentuk memuliak sifat memuliakan dan menghormati ya dan juga bergaul dengan cara menghormati memuliakan dan mengagungkan dan menghambatnya dari segala hal atau menjaganya dari hal-hal yang keluar dari batasan penghormatan kepada Rasulullah SAW. Ya, seperti umpamanya menghormati sunnahnya, menghormati orang yang menjalankan sunnahnya. Tindakan apa saja memuliakan sahabatnya adalah bagian dari memuliakan mencintai istri Rasulullah SAW. Ya, memuliakan istri Rasulullah SAW bagian dari memuliakan. Menjalankan sunnahnya adalah bagian daripada apa? Memuliakan Rasulullah. Ini termasuk dalam makna taukir. Ini ada dua. Ta'zir dan tau. Ta'zir apa? Segala bentuk pembelaan terhadap Nabi SAW itu disebut apa? Waktu anziru atau tak. Segala bentuk yang menggambarkan penghormatan kepada Nabi adalah disebut apa? Tau. Taukir. Itu beda antara apa? Ta'zir dengan tau. Taukir. Segala sikap, segala bentuk, segala perkataan, segala usaha Apabila itu bernilai pertolongan, itu adalah disebut apa? Takzir. Apabila berbentuk apa tadi? Kemuliaan, pengagungan, itu ada disebut apa? Taukir. Berkata Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Wa ta'zir ismun jami'." Ya, ini sudah kita sebutkan tadi ya. Baik. Qala Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, Waktu aziru waktu waktiruhu. Kalian menolongnya dan memuliakannya. tu aziru Rasulullah SAW bahwa kalian menolong Rasulullah SAW Waktu waktiruhu. artinya tu azimu waktu tujilluhu bahwa kalian menghormati dan memuliakannya. Wataku taqumu dan kalian melaksanakan hak-hak yang menjadi yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban kalian terhadap Rasulullah apa di antaranya itu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama kanatillahul mihna al-azima biriqabikum. Subhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki yaitu apa namanya? E, jasa jasa yang besar ya yang ada di pundak kalian ketika dia telah menyampaikan kebenaran kepada kita, menunjukkan kepada kita mana yang benar dan menjelaskan kepada kita mana yang salah untuk kita tinggalkan. Ini adalah jasa Rasulullah SAW salah satu indikasi yang mewajibkan kita untuk apa? Memuliakan Rasulullah Wahasil maqidah fi maknahuma kesimpulan tentang makna dari takzir atau tauqid memberikan pertolongan dan kemuliaan memuliakannya itu adalah ini anna ta'zir ismun jami' li wa ta'idi adalah setiap tindakan atau sifat yang berbentuk pertolongan dan pembelaan dari segala hal yang menyakiti Rasulullah SAW. Ini namanya apa? Takzir. Maka artinya firman Allah SWT minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuqiruhu. Artinya perintah Allah. Agar kalian beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan kalian apa? Memberikan pertolongan kepadanya. Memberikan bantuan kepadanya Watwakiru dan kalian. Jangan karena kalian telah memberi pertolongan rasa kalian lebih berjasa. Sehingga membuat kalian untuk tidak hormat kepada Rasulullah SAW. Maka Allah sebutkan. Watwakiruhu. Dan kalian, samping kalian berbuat menolongnya. Kalian tetap wajib apa menghormati dan memuliakan. Inilah makna dari yang dimaksud dengan lafaz ta'zim inda tlaqihi. Ya, secara mutlak apabila ada ta'zim dia adalah bermakna apa? Tau tauhir. Fa inna ma'nahu bil lugha at-tabjil. Tabjil apa artinya? Tabjil atau qir atau atau takrim. Itu mirip semua maknanya tapi bukan berarti sama persis maknanya tidak. Ya. Tabjil adalah rasa hormat ya di dalam terdapat nilai ketaatan, bukan hanya sekedar hormat tapi juga taat dan tunduk. Yukalu lipulanin idmatun indanas Atau azamatun indanas nas. Sebagaimana diungkapkan sebagian orang, si pulan memiliki kehormatan di sisi manusia. Si pulan memiliki kehormatan di sisi manu, Ai yu'azamulaha yu'azzamu laha, yaitu memiliki kehormatan yang berhak untuk dihormati. Waladu ta'zim wa in lam nusus syar'iyyah, perkataan atau lafad dari ta'zim sekalipun tidak terdapat dalam nusus-nusus syar'i, kan enggak ada yang ada apa tadi? Wa tu'azzir wa tu'ak. kan enggak ada yang wa tu'azimuhu. Ya, sekalipun tidak dapat dalam ayat Al-Qur'an kata Imam di sini Tetapi penggunaan dari kalimat-kalimat yang mirip maknanya itu ila dhihni bila yu'addi makna murad min ta'zir tawqir. Jadi bukan berarti ta'zim itu maknanya persis dengan tauqir tidak, tapi adalah litakribil makna untuk mendekatkan dalam memahami mak maknanya. Ini ketika berbicara kepada otak orang yang mendengar kepada lawan kita bicara dengan makna yang menyampaikannya ini yang yang dengan makna ini bila yu'addi makna al-murad dengan lapat yang dapat menjelaskan makna yang dimaksud dari kata-kata takzir dan tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu." Nah, di sini tadi kita katakan takzir berarti nusra. Di sini kok diulangi wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu. Di sini maka palladina amanu. Di sini ada dua syait. pertama ayat yang tadi. Ayat yang pertama dengan ayat kedua apa bedanya? Hmm. Yang pertama dalam bentuk apa? Sigatul amar menggunakan mudah mudari. Ya kan? Kemudian dalam ayat kedua ini menggunakan fi'lun Madi. Makanya falladzina amanu bihi azzaru wa nasaruhu. Artinya kalau di sini kita gabungkan pemahaman ayat ini apa? Artinya senantiasalah kalian itu memuliakan Rasulullah SAW. Ya, baik di masa-masa lalu maupun di masa-masa yang akan dah. Kemudian dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya ini ulaiya kaumul muflihun, maka dialah orang-orang yang menang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang yang al-fallahun. Al-fallah orang yang menang. Inna ma yakunu jam'un ila iman bihi ta'ziruhu wa la khilafa fi anna huna at-ta'zim. Di sini terjadi beberapa pendapat ini inna ma yakunu jam'un ila iman Cuma ilal imam bihi ta'zir wala khilafi anna ta'zir at-ta'zim. Mana tadi? Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kemenangan. Inna mayakunu ma'ajam iman bihi. Di kapan seseorang akan memboleh perima? Ini yang anda maksud di sini begini. Ada orang menghormati Rasulullah SAW tapi dia tidak beriman. Ini yang dimaksud. Jadi yang maksudnya di sini tidak Allah Subhanahu wa taala di sini menceritakan bahwa keberuntungan itu hanya diperoleh apabila digabung kepada nilai-nilai keimanan, nilai-nilai apa? Ta'zir dan tau Tukir. Paham tuh? Tidak hanya cukup mengatakan beriman, tapi harus ada apa? Tukir dan ta'zim, wal ijlal, wal tabjil. Ya? Atau tidak hanya ada tabjil tapi tidak beriman. Dia mengagungkan Rasulullah dan seterusnya, tapi nggak pernah sholat, ya kan? Kan ini keliru, ya kan? Nah, bagaimana pengagungan yang sebenarnya adalah pengagungan yang dilandasi oleh i, yang ditopang oleh iman. Tapi kalau hanya sekedar pengagungan tidak ditopang oleh iman, tidak ada art, artinya. Nah, di sini akan terlihat nanti keliru sebagian orang. Ketika ada orang kafir membuat kartun tentang Nabi kita Muhammad SAW, lalu banyak orang mencela dan seterusnya. Tapi dia tanpa ada dan tanpa disadari dia juga telah menghina dengan tidak menjalankan perintah Maka ini dikatakan oleh di sini oleh ulama. pak Akbar an al di sini Allah SWT beritahu bahwa sungguh kemenangan adalah bila digabung nilai-nilai keimanan itu dengan pembelaan dan pertolongan. Maka tiada perbedaan pendapat lagi bahwa sungguh ta'zir huna ada ta'zim. Di sini ini maksud takzir di sini adalah ta'zim yaitu penghanggungan terhadap Rasulullah SAW. Waqala ini ayat yang ketiga. Yang pertama tadi ini ayat tadi ayat, ayat yang ketiga ada inna asalnaka syahidan syarna wa nadhira litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu. Apa beda dengan ayat yang pertama tadi? Beda atau tidak? Tidak, tetapi sama ya kan? Inna ka syahidan wa masyu'un nadhira. Kata Allah SWT, kami telah mengutus engkau sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan kabar petakut. Itu minu billahi agar kalian beriman dengan Allah dan Rasulnya Waktu aziru waktu waktu dan kalian menolongnya dan mem, apa tadi menghormati dan memuliakannya abana anna haqqa Rasulullah SAW fi ummati ayyakuna mu'azzazan, muwaqqaran, mahiban. Maka di sini jelas bagi kita bahwa hak Rasulullah SAW atas umat ini adalah bahwa umat ini bahwa Rasulullah SAW di tengah-tengah umat ini muazzazan adalah orang yang di sangat dihormati, dimuliakan dan disegani. Wala yu'amal bil istirsal wal mubasatati kama yu'amal al akifa ba'dhum ba'dha. Maka tidak boleh bertindak berperilaku dengan cara istirsal wal mubasata yaitu eh, apa namanya? bertindak hal-hal yang melecehkan, kata-kata yang tidak sopan. Semuanya lakukan oleh sebagian orang-orang yang memiliki harta, eh, eh, orang-orang yang orang-orang yang terhormat ada bagian yang lainnya. Kalau Allah azza la tajum doa ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dukum Oleh sebab itulah dari antara bentuk tindakan Allah panggil agar umat ini menghormati, mengagungkan perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka Allah katakan, la taj'alu du'a Rasul. Jangan kalian jadikan panggilan Rasul bainakum terhadap kalian Semuanya panggilan antara sebagian kalian terhadap sesama be besar. Ya kan? Jangan ya kalian anggap panggil Rasul itu panggilan orang yang sama besar dengan kah? Kalian anggap panggilannya sebenarnya kalian anggap panggilan teman-teman sama sebaya. Ini tidak ada namanya taukir, wa ta'lim dan tabjil. Ya, Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam sabdanya, La tajun doa Rasul bainakum ka doa ba'dukum ba'du. Jangan kalian jadikan panggilan Rasul terhadap kalian itu ya. Jangan kalian jadikan panggilan Rasul antara kalian sebagaimana panggilan sebagian kalian atas bagian yang lainnya. Jadi boleh di, di, dijawab, boleh tidak diperkenan. Di sini disebutkan oleh ulama dua pengertian tentang apa? La tajun du'a Rasul. Artinya apa? Janganlah kalian memanggil Rasul sebagaimana kalian memanggil sesama kalian. Seperti menyebut saja Muhammad. Ya Muhammad. Ya kan? Ini termasuk kena ayat ini. Ini secara uh, jelas masuk dalam ini. Panggil aja Muhammad tanpa tanpa dipanggil Rasul. Maka kalau itu kalau kita lihat adab sahabat, ya Nabi Allah, ya kan? Ya Rasulullah, kan begitu dia kalau bertanya sahabat. Ya Muhammad, ya Muhammad, kalau antum lihat dalam hadis-hadis biasanya adalah orang Arab, Arabi. Orang yang tidak mengerti tentang adab dan akhlak perilaku. Itu biasanya dia datang, ya Muhammad Akhbirni. Ya kan? Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat hadis-hadis sahabat kalau mau berbicara dengan Rasulullah SAW, itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kan? Nah, jangan kalian jadikan panggilan sebutan namanya sebelum kalian memanggil nama sama kalian. Panggillah dengan apa? Dengan sifat risalah atau dengan sifat nubu? Ya Rasulullah ya ya Nabi Allah. Dalam memanggil Rasulullah SAW. Itu untuk orang Arab, eh, untuk sekarang atau bahkan datang sekarang banyak orang dalam ceramah Muhammad Muhammad gitu aja tanpa ada berselawat ya. Kan? Bantu ya. Nah. Kemudian ada makna lain disebutkan oleh ulama jangan kalian jadikan panggilan Rasul dalam memperkenalkan panggil Rasul itu sebenarnya kalian memperkenalkan panggilan sesama kalian. Artinya ketika Rasul manggil, ya boleh dijawab, boleh di. Ketika Rasul memerintahkan, boleh lakukan atau ti. Panggil Rasul adalah harus kita perkenalkan dan segera Dan nah, Ini dua pengertian ayat ini bukan dalam mufassirin. Pertama dalam cara memanggil, kedua dalam apa beda antara keduanya? Nah, Tentu saya. Ha. Hmm. -mm. Yang pertama yaitu pertama adalah sikap kita kepada Rasul dari segi dalam memanggil beliau. Yang kedua adalah sikap kita kepada Rasul ketika kita dipanggil kalau yang pertama kita memanggil Rasulullah SAW. Kalau yang kedua adalah ketika Rasul memanggil, yang keduanya ini maksud kedua-duanya. Kedua tafsir itu adalah dimaksud oleh makna ini. Masuk ke dalam ayat ini. Tidak ada rojo, oh ini yang dimaksud saja, ini tidak. Enggak. Kedua-dua makna itu masuk ke dalam ayat tersebut. Kita dilarang memanggil Rasul dengan sebutan namanya Muhammad Muhammad saja ya kan? Ya, atau tapi dipanggillah dengan sifat risalah dan sifat nubu. Kemudian kita juga dilarang untuk ketika dipanggil ini atau kita diperintah oleh Rasulullah SAW kita menganggap itu adalah perintah sebaya, perintah yang sama. Ya, bukan perintah seorang rah, ini tidak boleh. Itu wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu tahu? Apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian, ambil apa yang dicegah kalian melakukannya? Tinggalkan. Ya. Kalau salam faida amartum, faida amartukum bi amrin, fa'tu minhu mas mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan satu perintah, kalian lakukan sesuai kemampuan. Wa idza nahaitukum an syai'in fan tahu. Apabila aku mencegah kalian terhadap sesuatu, tinggalkan. Jadi itu yang dimaksud dengan ayat tadi itu. Yang kalian menjadikan panggil Rasul, semuanya kalian memanggil antara samakah kalian. Ada dua pengertian. Di sini kita ribuan fakilah fi maknahu la tajalu du'aahu iyyakum ka du'a ibadikum ba'dha. Di sini kita sebutkan sini sebagian ada yang mengatakan maknanya adalah jangan kalian menjadikan panggilan rasul kepada kalian Semuanya panggilan sebagian kalian akan bagian yang lainnya. Fatu akhiru tahu, Maka kalian terlambat dalam menjawab atau memperkenalkan perintahnya. Bil a'zar wal ilalati yuakhiru habiha ba'dukum ijabah. Ini semuanya kalian memberi alasan antara sesama kalian. Yaitu alasan-alasan yang dicari cari. Ada teman ngajak kita terus cari-cari alasan. Nah, atau ketika Rasul menyuruh kita lalu kita cari-cari ah Jangan jadikan panggil Rasul Semuanya kalian menjawab ah, maksud di sini jangan kalian jadikan jawaban kalian ketika dipanggil oleh Rasul Semuanya kalian menjawab panggilan antara sesama kah? Atau jangan kalian menanggapi panggilan Rasul sebagaimana kalian menanggapi panggilan orang-orang biasa antara sesama kah? kalian. Sehingga mencari-cari alasan dan meng melambatkan melakukan perintahnya, ya. Walakin azimuhu bi suratil ijabah, tetapi agungkanlah dia dengan segera melakukan perintahnya wa mu'ajalati ta'ah, bersegera melakukan ketaatan. Walam yajali salalahum udran fi takhalluf an ijabah. Jadi tidak menjadikan salat bagi mereka itu uzur dalam terlambat dalam memperkenalkan idda'ahadu wa huwa yusalli ilaman lahum bi anna salat Ida lam takun udran yustabahu bi ta'khir ijabah. Ini maksudnya di sini dijelaskan kecuali dalam keadaan salat ya boleh terlambat dalam perkenakan panggilan rasul itu maksudnya. Ini apabila ia memanggil seseorang dari yang sedang salat, i'laman lahu ya bi anna salat ida ida lam takun udran yustabahu bi ta'khir ijabah pamadunaha min ma'ani azab ba'da dzalik. Di sini sebagian ini wa mu'ajatu awalam yasallahu udran. Di sini juga malah sebab nuzul ayat ini Rasulullah memanggil eh, apa namanya? sahabat dia sedang sholat. Di sini bukan tadi kita maksud itu bahkan sholat pun tidak dijadikan sebagai uzur untuk tidak memperkenankan panggilan Rasul. Jadi walam yajail maka di sini jadikan walam yajail salata maka Allah tidak menjadikan sholat itu lahum bagi mereka itu sebagai uzur dalam terlambat memperkenalkan panggil Rasul anil ijabah. Apabila ia memanggil salah seorang mereka, walaupun dia dalam keadaan sholat. I'laman alaum bi anna sholat. Ini memberitahu kepada mereka bahwa sungguhnya sholat, dalam takun udran yustabahu bihi ta'khir ijabah. Apabila sholat saja tidak bisa sebagai alasan untuk terlambat memperkenalkan panggil Rasul, pamadunaha, apa yang selain sholat itu adalah dari alasan-alasan lain adalah lebih tidak lagi lah layak untuk dijadikan sebagai ah, alasan. Qala al ini, oleh adalah guru daripada uh, Imam Al-Baihaqi dan dia belum memiliki kitab juga Suabul Iman Kabir, Imam Baihaqi istifada dari imam, dari gurunya ini. Kata Malasib itu di dalam kitab Suabul Iman, Imam Baihaki banyak sekali menukil perkataan oleh ini. Maka apa katanya? Pamaklumun an hukukur rasul ajallu wa a'zamu wa akramu wa alzamu lana wa aujabu alaina min hukuki sadati ala mamalikihim wal abai ha? ala auladihim dan Allah taala angkazana bihi minan nari fil akhirah kata Imam Ulaini sudah diketahui secara maklum secara pasti bahwa hak rasul lebih agung lebih besar lebih mulia dan lebih pasti lebih wajib ya di atas kita ya dari hak-hak daripada majikan-majikan atas budaknya di, dibandingkan hak rasul pada kita e, dibandingkan hak seorang majikan seorang tuan terhadap majik terhadap bawa terhadap anak buah budaknya itu hak rasul jauh lebih besar dari hak seorang tuan terhadap bu dari hak rasul di atas kita jauh lebih besar daripada hak seorang majikan atau seorang tuan di atas bu, budaknya. Kemudian dan juga lebih besar daripada hak seorang tua di atas anaknya. Ya, hak rasul di atas kita lebih besar daripada hak seorang orang tua terhadap anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kita melalui rasul ini dari api neraka pada akhirat. Wa sama arwahana dan di mana telah terjaganya nyawa kita dan badan kita, segala anggota badan kita dan harta-harta kita, keluarga kita dan anak-anak kita fil ajilah, ya, di dunia ini. Fahadana bihi lima ini lama idza eh, ilma idza ata'nahu fi adana ila jannah na'im. Maka Allah telah menunjukkan kita. Melalui Rasulnya itu. Apabila kita taat kepada Rasulnya. Sungguhnya di dalam ketaatan itu akan terdapat. Dia akan membawa kita ke dalam surga jannah na'im. Faayyatun ni'matin. Atau faayyatun ni'matin. Tuwazi hadin ni'am. Kata Imam ini kenapa Rasulullah SAW hak pengagungannya lebih besar ya daripada mengagungkan orang tua, daripada mengagungkan seorang eh, majikan atau apa bos atau apa namanya uh, uh, tuan ya karena karena lebih besar hak orang tua karena lebih besar lemah karena lebih besar hak Nabi daripada hak orang tua kita karena Rasulullah SAW telah menyelamatkan menyelamatkan kita dari api neraka ya dan badan kita harta kita di dunia ini telah selamat ya maka oleh sebab itu menyelamatkan badan kita dari api neraka pada akhirat telah menjaganya harta dan jiwa kita dan anak-anak kita keturunan kita di dunia ini maka dia telah menunjukkan kita untuk berbuat taat kepada rasulnya yang akan membawa kita ke dalam surga dan naim maka nikmat mana yang bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat ini kata ini kata uh, Ulaimi Betapa ma pemberian mana lagi yang akan ya bisa menandingi pemberian yang seperti ini? Ya, fa ayyurut batin eh, ya, ayatamannatin tudani hadin mina. Tiada pemberian yang lebih besar dari pemberian itu hidayah yang diberikan Allah kepada kita melalui rasulnya. Jadi di sini Imam Hulaimah hendak membandingkan kenapa hak Rasul lebih besar daripada hak orang tua, daripada hak seorang majikan atau tuan karena Rasulullah SAW menyelamatkan kita dari api neraka dengan membawa ajaran menuntun kita ke dalam agama yang benar. Maka tiada nikmat yang bisa menandinginya dan tiada pula pemberian yang bisa menandinginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk taat kepada rasulnya dan mengancam orang yang durhaka kepada rasulnya dengan api neraka. neraka. Siapa yang bukan ayat kepadanya? Wal yahdharil ladina yukhalifu an amrihi an tusibuhum fitnatun aw yusibuhum adabun alim. Beri peringatan kepada orang-orang menentang rasul itu. Ya, bahwa dia nanti di dunia ditimpa oleh fitnah atau di akhir dia ditimpa oleh azab yang pedih. Kemudian wa wa'ada nabi itba'i bitiba'ihil jannah. Allah telah menjanjikan kepada kita apabila kita mau taat kepada rasulnya akan diberi surga. Mana lagi tingkatan yang akan bisa membandingi tingkatan ini kata Hulaimi. Jadi eh, derajat mana yang bisa menandingi derajat yang sangat tinggi ini? Fahakun alaina, fahaqqu fahukku alaina. Mas, pastilah wajiblah ada atas kita bahwa kita mencintainya Wanujilluhu, nujilluhu hepa eh, wa wajibnya kita mencintainya dan mengagungkannya dan memuliakannya wanahabu merasa segan kepadanya ya Aksar min ijlali kulli abdin. Lebih banyak, lebih tinggi daripada penghormatan kepada siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lebih besar dari penghamba seorang budak kepada majikannya atau kepada tuannya. Lebih besar daripada penghormatan seorang anak kepada orang tuanya. Wa natakal Qur'an waradat awamirullah jalla sana'u kata Imam Hulaimi Inilah yang terdapat perintah sepertinya terdapat dalam Quran yang di yang war awamirulannya dan telah terdapatnya perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an jalla sanau. Kemudian kita selesaikan sedikit ini. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam Sekarang tadi kita sebutkan dalil-dalil tentang wajibnya tentang menghormati, memuliakan, mengagungkan Rasul dan perbedaan antara mahabbah dengan ta'zim atau kir ya wa tabjil. Sekarang Segi apa saja kita menghormati Rasul. Ya, menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama ya pun bil qalb melalui hak wa yakunu bil lisan wal jawari lidah dan anggota bah dengan hati bagaimana etikot betul-betul menghargai menghormati perintah Rasul itu sunnahnya ajarannya ya mencintai dan mengagungkannya Bagaimana bentuk ketika datang perintah ya kita indahkan, itu pengaguan dalam hati. Ya. Lisan, banyak lagi bentuk-bentuk apa itu dengan banyak bersawat kepada Rasul ya kan, dengan membela Rasulullah SAW, menyampaikan ajarannya, ya dan seterusnya. Itu dengan lisan. Wajawari itu dengan segala bentuk ketaatan. Ya. Apalagi berjihad dalam membela Rasulullah SAW. Fata'zim qabli huwa ma yastalzim intiqadu qawnihi rasulan istafahullah bi risalati. Di antara contoh yaitu pengagungan terhadap Rasul yang terdapat dalam hati itu yaitu hal yang melazim kita untuk kita yakini bahwa dia itu adalah Rasul yang telah dipilih Allah untuk mengemban risalahnya. Ini hal yang harus kita yakini bahwa itu adalah Rasul yang telah dipilih Allah untuk mengemban risalah risalahnya. Wa khassahu binubuwati dan telah dipilih untuk mengemban kenabian. Wa a'la qadrahu dan Allah telah meninggikan kedudukan Rasulullah SAW. Nah ini harus kita yakini dalam hati kita. Wa rafa'a zikrahu dan Allah telah meninggikan namanya, kedudukannya. Wa faddalu ala sa'ir khalqil ajma'in dan Allah telah memuliakannya di atas seluruh makhluk ini. Kama yastalzim semana mestinya yaitu di antara bentuk kecintaan pengagum kepada Nabi SAW mendahulukan cinta kita kepada Nabi di atas cinta kita kepada diri kita sendiri, anak kita, orang tua kita dan manusia seluruh. Ini adalah pengamalan hak. Adapun penghormatan pengaguan Rasulullah SAW dalam bentuk lisan adalah dengan banyak memuji Rasulullah SAW yang menjadi haknya. Ya, ah, wa Nabi ala nafsi atau hal-hal yang dia memuji dirinya atau asnabi alaihi rabbuhu atau pujian-pujian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya mengeri wulukin wala taksir tanpa berlebih-lebihan ataupun apa meleh melecehkan Wa fi as-salatu wa alaihi. Di antara bentuk pengagungan dengan lisan adalah banyaknya bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tajdidu mutaba'atihi, itu bersungguh-sungguh memperbaharui selalu eh ini, apa ini? Kama yashmal adab fil khitab ma'ahu wal hadis anhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada bentuk penghormatan melalui lisan itu adalah yaitu adab dalam berbicara dengan Rasulullah SAW atau ketika membicarakan Rasulullah SAW. Kalau membicarakan itu sesuatu hidup. Kalau sekarang kita membicarakan, maka kita gunakan apa? Lafat-lafat pengagungan. Rasulullah SAW, Nabiullah SAW. Bukan disebut saja Muhammad Muhammad saja, ya kan? Nah ini atau saat berbicara atau saat membicarakan Itu adalah bagian dari penghormatan melalui lisan. Kemudian ada pun penghormatan pengagungan melalui anggota badan adalah melakukan ketaatan, menjalankan perintahnya, ya, Mulai dari sholat, puasa zakat haji, menghormati orang tua dan seterusnya. Segala perintah beliau. Kemudian bentuk penghormatan lagi adalah sentiasa memperbarui tingkat mutabaati. Itu menjalankan sunnah-sunnahnya. Ya. Dan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini amal Jawa. Kemudian membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW wasa'yu fi idhari dinihi kemudian termasuk usaha dalam menyebarkan agamanya ini adalah bagian dari bentuk apa pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nusratu membela agamanya ya bagian juga dari bentuk pembelaan jawari mengagungkan Rasul melalui anggota bah wazabu anhu membela Rasulullah SAW secara pribadi wasonu hormatihi menjaga kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bagian dari bentuk pengagungan itu bisa dengan kal, bisa dengan lisan, bisa dengan jawa, jawari. Baik, kita cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang dalil-dalil Al-Quran. Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan dalil-dalil dari sunnah tentang wajibnya menghormati, memuliakan, dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.